Pelajaran pertama dari kitab yang kita pilih yaitu Durusul Lughatil Arabiyah. Alhamdulillah dari informasi yang kami dapatkan bahwa peminat yang ingin belajar bahasa Arab ini cukup banyak. Beberapa eksemplar yang telah di kopi alhamdulillah dalam jangka waktu yang singkat habis. Ini menunjukkan betapa besarnya minat kaum muslimin untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman as-salafus dengan pemahaman yang benar yaitu dengan cara melalui mempelajari bahasa Arab. Ikhwani fillah rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, ada beberapa rambu kiranya yang ingin Anda sampaikan. E, di mana jika kita ingin mendapatkan hasil yang kita inginkan dalam pelajari bahasa Arab ini ada beberapa rambu-rambu yang kiranya penting untuk diperhatikan. Yang pertama, seperti yang telah kita sampaikan pada kesempatan mukaddimah pekan yang lalu, bahwasanya membaca di bahasa Arab ini perlu keikhlasan. Sebagaimana mempelajari ilmu-ilmu syar'i yang lainnya, keikhlasan sangat penting. Kemudian kesungguhan dan kesabaran. Karena dalam pelajari bahasa ini tentu tidak mungkin dengan waktu yang singkat kita akan menguasai banyak hal. Tidak. Mempelajari ilmu syar'i setahap demi setahap, selangkah demi selangkah. Dengan penuh kesungguhan dan kesabaran insya Allah, antum akan mendapatkan harapan atau e, gambaran insya Allah yang kita inginkan. Rambu pertama yang penting setelah ikhlas dan bersungguh-sungguh yang pertama, anak minta kepada antum, baik pendengar Radio Roja maupun yang ada di studio untuk selalu rutin melakukan meroja mengulang kembali pelajaran yang telah kita baca karena mempelajari bahasa Arab itu dan juga ilmu-ilmu yang lain bagaikan kita naik tangga jika kita ingin naik ke tangga kedua kita harus melewati tangga yang pertama jika kita ingin naik ke tangga ketiga, tentu kita harus melewati tangga kedua dan seterusnya. Step demi step atau langkah demi langkah. Khutwatan khutwatan. Maka anak minta bagi ikhwan dan akhwat, pendengar Radio Roja dan juga ikhwan yang di studio untuk rutin murajaah, mengulang kembali pelajaran. Ana mengharapkan tidak ada ikhwan yang setiap kali ketemu seakan-akan dia baru saja belajar bahasa Arab. Setiap kali kita e, pertemuan sudah misalnya sudah 5 atau 10 kali pertemuan tapi ketika setiap kali bertemu, setiap kali belajar seakan-akan dia tilmidun jadi, seakan-akan dia murid baru. Diusahakan tidak menanyakan mufrodat yang sudah kita pelajari. Walaupun sebenarnya tidak masalah antum bertanya jika ada kalimat yang memang sudah kita lewati misalnya sudah kita pelajari tapi antum lupa bisa ditanyakan tapi ana minta antum mengusahakan semua mufrodat yang sudah kita lewati antum antum ingat. Antum hafal. Dan cara menghafal dan mengingat ini tentu dengan muroja. Dan tidak banyak, 5-10 menit antum sebelum tidur misalnya, setelah kajian kita, antum baca kembali pelajaran yang kita pelajari, bahkan lebih baik kalau saya antum uh, antum tingkatkan selain membaca juga antum tulis eh, kalimat-kalimat uh, yang kita pelajari, sehingga antum selain belajar menulis, Begitu juga antum mengulang kembali pelajaran sehingga ada dua manfaat yang bisa kita dapatkan. <clears throat> Kemudian ada beberapa kalimat-kalimat yang antum akan sering dengar. Anak akan memperbanyak menggunakan instruksi-instruksi atau perintah-perintah dengan bahasa Arab. Misalnya, anak akan sering mengucapkan istami' jayidan. Istami' jayidan. Artinya dengarkan dengan baik dengarkan dengan baik istimewa jaydan atau unzur ilal kitab unzur ilal kitab wastami' jaydan wastami' jaydan unzur ilal kitab wastami' jaydan lihat ke buku lihat bukunya lihat bukunya wastami' jaydan dan dengarkan baik-baik dan juga beberapa kalimat-kalimat lain insyaallah yang antum akan dengar Artinya kita berusaha sedikit demi sedikit akan menggunakan bahasa Arab dalam pembelajaran sehingga para tahap di mana nanti mudah-mudahan antum bisa mengikuti pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan bahasa Arab. Ini satu hal yang mudah-mudahan e, bisa kita wujudkan melalui pembelajaran bahasa Arab kita ini. Taib, ikhwani fillah rahimakumullah. Kita mulai saja. Kita masuk ke halaman 3. Bagi antum yang sudah punya buku, antum lihat halaman 3. Ad-Darsul Awal. Ad-Darsul Awal. Ad-Dars artinya pelajaran. al awal yang pertama. Ad-Darsul Awal pelajaran yang pertama. Judulnya Hada. Hada. Sekali lagi antum yang sudah punya buku lihat halaman 3. Ad-Darsul Awal. Hada. Hada. Kita akan mulai malam ini dengan mempelajari kata Hada. Hada artinya ini. Hada artinya ini. Hada ini men untuk menunjuk benda yang dekat. Untuk menunjuk benda yang dekat. Adapun untuk menunjuk benda yang jauh nanti insya Allah akan antum pelajari pada pelajaran-pelajaran yang berikutnya. Hada ana ulang artinya ini. Hada artinya ini untuk menunjuk benda yang dekat. Baik, kita mulai. Ad-darsul awal. Istami' jayidan. Istami' jayidan. Unzur ilal kitab. Unzur ilal kitab. Lihat bukunya. Wastami' jayidan. Dan dengarkan baik-baik. Hada. Hada. Hada baitun. Hada baitun. هذا مسجد هذا مسجد هذا باب هذا باب هذا كتاب هذا كتاب هذا قلم هذا قلم هذا مفتاح هذا مفتاح هذا مكتب هذا مكتب هذا سرير هذا سرير هذا كرسي هذا كرسي طيب Ini halaman tiga, satu halaman yang insya Allah malam ini kita akan bahas. Setelah anak baca seluruh mufrodat yang ada di halaman ini, anak akan ulang lagi kemudian kita akan sama-sama pahami maknanya. Dan alhamdulillah jika antum lihat di halaman ini halaman tiga, ad-darsul awal ini kita dibantu dengan gambar-gambar yang memudahkan kita untuk mengetahui apa maknanya. Hada, hada baitun. Antum lihat di situ, di atas kalimat hadza baitun ada gambar rumah. Sehingga baitun maknanya rumah. Hadza baitun ini rumah. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Alhamdulillah kalimat masjid bukan hal yang eh, asing bagi kita masjid. Hadza masjidun. Setiap kita pasti tahu makna masjid. Hadza babun. Hadza babun. Antum lihat gambar yang ada di buku ini pintu. Hada babun maknanya ini pintu. Hada kitabun. Hada kitabun. Antum bisa lihat kitabun buku. Hada kolamun. Hada kolamun. Ini pena atau pulpen. Ini pulpen atau pena. Hada miftahun. Hada miftahun. Antum bisa lihat gambarnya. Kunci. Hada miftahun. Ini kunci. Hada maktabun. Hada maktabun. Antum bisa lihat maktabun meja. Maktabun meja. Hada maktabun ini meja. Hada sarirun. Hada sarirun. Sarir antum bisa lihat kasur atau ranjang. Hada sarirun ini kasur atau ranjang. Hada kursiyun. Hada kursiyun. Nah, kalimat kursi alhamdulillah ini bukan hal yang asing insyaallah bagi kita. Kursi. Hada kursiyun ini kursi. Antum lihat ikhwan fillah wa akhwat fillah azakumullah. Antum lihat beberapa kalimat kalimat yang dekat dengan kita. Ini sekali lagi yang menunjukkan bahwasanya bahasa Arab bukan bahasa yang jauh dari kehidupan kita. Salah jika ada orang mengatakan bahasa Arab adalah bahasa yang paling sulit. Tidak. Antum lihat kalimat masjid. Siapa yang tidak kenal dengan kalimat masjid? Kalau seandainya tidak ada gambar masjid di sini, anak yakin antum semua paham maknanya. Kemudian kalimat uh, kursi. Kursi. Lalu kalimat kitab. Kitab, semua orang insya Allah paham. Makna kitab, makna masjid, makna kursi. Sekali lagi ini menunjukkan bahwasanya sebagai penegasan, bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Anak ingin antum ketika belajar dipenuhi dengan penuh optimisme agar e, memiliki semangat yang tinggi dan insya Allah dengan keikhlasan dan kesabaran akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Insya Allah ta'ala. Baik. <clears throat> Ana baca sekali lagi setelah keseluruhan. Setelah itu antum ikuti bersama-sama. Anda baca secara keseluruhan sambil antum paham, antum e, pahami maknanya seperti yang sudah Anda jelaskan tadi. Lalu setelah itu nanti insya Allah kita akan baca satu persatu. Istami' jidan. Unzur ilal kitab. Antum lihat bukunya. Unzur ilal kitab. Wastami' dan dengarkan. Hada. Hada. Hada baitun. Hada baitun. Hada masjidun. Hada masjidun. Hada babun. Hada babun. Perhatikan banyak pendeknya. Hada babun. Hada kitabun. Hada kitabun. Hada qalamun. Hada qalamun. Hada miftahun. Hada miftahun. Hada maktabun. هذا مكتب هذا سرير هذا سرير هذا كرسي هذا كرسي طيب الآن استمع ثم كرر استمع dengarkan ثم kemudian karir ucapan ucapan bersama-sama antum yang ada di rumah yang menegang radio roja bisa dapat ikut bersama kita Istami' ji istami' thumma karir. Dengarkan kemudian ikuti. Hai ya ikhwan, semuanya. Hada. Hada. Hada. Hada. Hada baitun. Hada baitun. Hada baitun. Hada baitun. Hada masjidun. Hada masjidun. Hada masjidun. Hada masjidun. Hada babun. Hada babun. هذا باب هذا باب هذا كتاب هذا كتاب هذا كتاب هذا كتاب هذا قلم هذا قلم هذا قلم هذا قلم هذا مفتاح هذا مفتاح هذا مفتاح هذا مفتاح هذا مكتب هذا مكتب هذا مكتب هذا مكتب هذا سرير هذا سرير هذا سرير هذا سرير هذا كرسي هذا كرسي هذا كرسي هذا كرسي Baik, Ana minta eh, dua ikhwan melihat buku lalu mengucapkan apa yang Ana ucapkan. Mudah-mudahan eh, pendengar Radio Roja bisa ikut. Baik. bisa bagi bagi para pendengar yang mungkin ingin mengikuti antum bisa uh, menelpon di 8236543 silahkan dan, dan kita yang akan memulai terlebih Baik. dahulu Sebelum sambil kita menunggu kita minta beberapa ikhwan untuk eh, ikut membaca. Hai ikhwan. Antum, akhi? هذا هذا هذا بيت هذا بيت هذا بيت Hada baitun. Hada masjidun. Hada masjidun. Hada masjidun. Hada masjidun. Hada babun. Hada babun. Hada babun. Hada babun. Baik, mana minta perhatikan banyak-banyaknya. Alhamdulillah sudah benar. Karena ikhwan, ikhwan wa akhwat fillah, panjang dan pendeknya pengucapan dalam bahasa Arab ini sangat mempengaruhi makna. Ini sangat mempengaruhi makna sehingga bisa merubah makna 180 derajat. Nanti kita akan lihat beberapa contoh-contohnya. Hada kitabun. Hada kitabun. Hada kitabun. Hada kitabun. Hada qalamun. Hada qalamun. Hada qalamun. Hada qalamun. Hada miftahun. Hada miftahun. Hada miftahun. Hada miftahun. Hada maktabun. هذا مكتب هذا مكتب هذا مكتب هذا سرير هذا سرير هذا سرير هذا سرير هذا كرسي هذا كرسي هذا كرسي هذا كرسي طيب أنا منتا satu أنت يا أخي استمع ثم كرر هذا هذا هذا بيت هذا بيت ما معنى هذا بيت هذا هذا بيت apa arti هذا بيت ini masjid Eh, بيت ini rumah طيب أحسنت جيد هذا مسجد هذا مسجد طيب ما معنى هذا مسجد apa arti هذا مسجد ini masjid الحمد لله هذا باب هذا باب طيب ما معنى عن هذا باب ini pintu أحسنت Hada kitabun. Hada kitabun. Hmm, terjem, terjemahkan. Ini buku. Ahsant. Hada qalamun. Hada qalamun. Ma makna hada qalamun? Ini ini pena. Ahsant. Hada miftahun. Hada miftahun. Hmm, terjem, min fadlikum. Ini kunci. Ahsant, jayid. Hada maktabun. Hada maktabun. Hmm. Ini meja. Ahsant. Hada sarirun. Hada sarirun. ini kasur أحسنت هذا كرسي هذا كرسي طيب أحسنت ini بارك. kursi جاري ما شاء الله بارك الله فيك تفضل طعم سليم هذا هذا هذا بيت هذا بيت هذا مسجد هذا مسجد هذا باب هذا باب هذا كتاب هذا كتاب هذا قلم هذا قلم هذا مفتاح هذا مفتاح هذا مكتب هذا مكتب هذا سرير هذا سرير هذا كرسي هذا كرسي Baik, antum lihat ikhwan wa akhwat fillah. Eh, kita bermula dari lambat, lalu sedikit cepat, lalu kita percepat sedikit. Ini agar mempercepat eh, pembelajaran kita dan sekaligus juga menguji uh, telinga antum. dan kita ingatkan di sini kita mempelajari bahasa Arab tentu dengan cara yang paling mudah kita mengusahakan dan cara yang paling mudah adalah dengan uh, pertama kali kita akan menguji telinga kita. Tapi sepertinya ada yang masuk, silakan. Kita ya, ya. Assalamualaikum. Uh, saya dari Pak Nana, itu dari Pondok Gede. Iya, ini Pondok Gede ya. Cuma saya memang belum ada buku, oh, saya iya. coret-coret saja Ustaz. Ah, jadi boleh, saya mau ikut gitu Ustaz. Silakan Pak, silakan. Baik. Saya bacakan Pak ya. Istimewa, ya. dengarkan summa karir kemudian ikuti. Ya. Yeah. Hada. Hada. Hada baitun. Hada baitun. Hada baitun. Hada baitun. Hada masjidun. Hada masjidun. Hada masjidun. Hada masjidun. Hada babun. Hada babun. Hada babun. Hada babun. Hada kitabun. هذا كتاب هذا كتاب هذا كتاب هذا قلم هذا قلم هذا قلم هذا قلم طيب هذا مفتاح هذا مفتاح هذا مفتاح هذا مفتاح هذا مكتب هذا مكتب هذا سرير هذا سرير هذا هذا سرير Hada sariyun. Sarirun. Sarirun. Maaf saya nggak ada buku. Tidak nggak masalah Pak. Alhamdulillah Bapak bisa ikut. Hada sariyun. Sekali lagi Pak. Sarirun. Hada sariyun. Taip. Sarirun. Sarirun. Taip. Sin ro ya terakhir ro kembali. Sarirun. Hada sariyun. Masya Allah. Hada kursiyun. Hada kursiyun. Taip. Bapak catat dengan bahasa Arab bahasa Indonesia Pak? uh, campur aduk. Gitu. Masya Allah, Alhamdulillah, Barakallah Fikum. Bisa dibacakan Pak, apa ini? Yang mana Ustaz? Du, tiga kalimat, tiga kata. Atau saya minta Bapak baca tiga kalimat saja yang Bapak tulis. Uh, eh, insya Allah, Ustaz. Lalu diterjemahkan Pak, silakan Pak, tafadhol. Hada bayitun. Hmm. mana hada bayitun, apa maknanya Pak? Ini rumah. Ah, santa. Yang kedua? Hada masjidun. Hada masjidun. Ini, ini masjid. Masya Allah. Hada kitabun. Nah. Ini buku. Masya Allah. Barakallah fikir. Cukup, Pak? Ya. Iya. Ya, cukup. Ya. ya. Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, ya ikhwan, ana uh, tadi bahwa penting memperhatikan panjang dan pendek. Ana berikan beberapa contoh. Ini perlu ditegaskan dari awal kita belajar agar tidak meremehkan panjang dan pendeknya bacaan. Baik, kita terima lagi. Baik, Ya, kita terima kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uh, dengan silakan, siapa ini Bu? Di mana? Di Pondok Labu. Pondok Labu, ya silahkan. Mau belajar. Silakan, silakan Ibu. Mana orang saya nggak tahu. Oh, ah, bukunya oh, tidak, ya, tidak ada bukunya? Hah? Tidak ada bukunya? Tidak. kalau begitu Ibu uh, dengarkan lalu ikuti Ibu ya. Iya. Hada. Hada. Hmm, hada. Apa artinya hada, Bu? Hada itu ini. Artinya ini, Masya Allah. Hada baitun. Hada baitun. Hmm. Hada masjidun. Hada masjidun. Hada babun. Hada babun. Apa arti babun, Bu? Hada babun. <laughs> Hada babun ini pintu. pintu. Ini pintu. Iya. Hada. Tidak silakan Bu, tidak masalah, tidak masalah. Kita putuskan lagi, Bu ya. Ya. Hada kitabun. Hada kitabun. Hada kolamun. Hada kolamun. Hada miftahun. Hada miftahun. Hada maktabun. Hada maktabun. Hada sarirun. Hada sarirun. Hada kursiyun. Hada kursiyun. Taib. Taib. Ibu usahakan Ibu di mana tinggalnya, Bu? Pondok Labu. Pondok Labu. Mudah-mudahan Ibu segera bisa mendapatkan bukunya Bukan agar iya. nanti bisa mengikuti dan baik insyaallah. Ya. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah. Uh, eh, Anda beri contoh kalimat atau kata yang bisa berpengaruh maknanya. Misalnya kalimat jamal dengan jamal. Jamal dengan jamal. Dua makna dua kalimat ini memiliki makna yang jauh berbeda. Yang satu maknanya bagus, yang satu jika ini dijadikan sebagai nama seorang bayi, ini penghinaan. Kalimat jamal dan jamal Bapak-bapak dan ibu ibu kalau mau ngasih nama anak Jamaluddin, Jamaluddin atau Jamaluddin, pendek atau panjang? Ini anak ingin berikan contoh betapa pentingnya memperhatikan pendek dan panjang. <clears throat> kalau antum berikan nama anak antum Jamaluddin pendek, antum telah salah. Karena kalimat Jamal, mimnya pendek, Jamal artinya unta. Tapi kalau antum berikan nama Jamaluddin, alhamdulillah antum telah benar. Jamal artinya keindahan. Sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamil," sesungguhnya Allah Maha Indah. Yuhibbul jamal, mencintai atau menyukai keindahan. Bukan yuhibbul jamal, tidak, jamal. Baik, ahsan barakallahu fiik. Baik, uh, kita masuk ke halaman 4. Antum yang uh, memegang buku, pendengar radio Roja yang berbahagia, halaman 4 Mahada Mahada. Tapi nanti di akhir uh, pembelajaran Ana minta jika ada hal yang belum dipahami Ini juga sebagai rambu-rambu yang sempat Ana belum sampaikan tadi Sebelum uh, uh, Diusahakan setiap pertemuan yang kita pelajari Antum paham semua maknanya Ada kalimat yang Antum belum pahami maka segera tanyakan Segera tanyakan Nah ini penting Jangan Antum uh, diam saja tidak bertanya Karena malu dalam mempelajari ilmu itu tidak, tidak dibenarkan Bertanya tidak boleh mat. Tidak. Halaman 4, mahada. Mahada. Tadi yang pertama halaman 3 kita baca hada. Ini. Terus sekarang ada tambahan mahada. Ma apa? Hada ini. Apa ini? Mahada apa ini? Sehingga kalimatnya sekarang berupa pertanyaan. Mahada apa ini? istimewa jadi Unzuru ilal kitab wastami' jidan. Antum yang punya buku, undurilah ilal kitab, lihat ke bukunya wastami' jidan. Halaman 4. Ma hadha. Ma hadha. Ma hadha. Hadha baitun. Hadha baitun. Ahadha baitun. Ahadha baitun. Perhatikan baik-baik. Ahadha ahada baitun ada tiga uh, kata di situ. Pertama a a, yang kedua hada, yang ketiga baitun. Ahada baitun a artinya di situ apakah ahada apakah ini baitun rumah ahada baitun apakah ini rumah al jawab jawabannya na'am na'am hada baitun نعم هذا بيت أنا أولا أسكالك ما هذا ما هذا هذا بيت هذا بيت أهذا بيت أهذا بيت نعم هذا بيت نعم هذا بيت طيب الآن أنا من إخواني انا الاستوديو Istami' thumma karir. Hai ya ikhwan. Istami' thumma diikuti. Ma hadha. Ma hadha. Ma hadha. Ma hadha. Hadha baitun. Hadha baitun. Hadha baitun. Hadha baitun. Ahadha baitun. Ahadha baitun. Ahadha baitun. Ahadha baitun. Naam, hadha baitun. Naam, hadha baitun. نعم هذا بيت Naam, hadha baitun. طيب الآن استمع جدا أنا minta dengarkan lagi ما هذا ما هذا هذا قميص هذا قميص أنتم lihat gambarnya gambar apa ini ikhwan Kemeja. kemeja baju هذا قميص قميص baju atau kemeja Ma hadha? Hadha qamisun. Taib. Selanjutnya. Ahadha sarirun. Ahadha sarirun. Anda ingatkan. Ahadha sarirun. Ada tiga kata di situ. A. Apakah? Hadha ini sarirun. Kasur atau ranjang. Ahadha sarirun. Apakah ini ranjang? Antum lihat gambarnya? Ah, gambar apa itu, Ikhwan? kursi. kursi. Ah, jawabannya bagaimana? La hadza kursiyun. La tidak hadza kursiyun. Tadi yang pertama kita jawab na'am, ya. Hadza baitun yang sekarang la hadza kursiyun. <clears throat> Selanjutnya ahadza miftahun ahadza miftahun la hadza qalamun La هذا قلم Ahadza مفتاح Apakah ini kunci? La. Tidak. هذا قلم Ini pena. Antum lihat gambarnya? Bukan gambar kunci tapi gambar pena. Ma هذا Ma هذا Apa ini? هذا najmun. هذا najmun. Antum bisa lihat gambarnya? Gambar bintang. bintang. Baik, mana minta ikhwan istana sama kali. Dengarkan kalau ikuti sama-sama. Kita mulai dari yang kedua. Ma hadza? Ma hadza? Hadza qamisun. Hadza qamisun. Hadza qamisun. Hadza qamisun. Sa. Sa. Qamisun. Qamisun. Baik. Ahadza sarirun? أهذا سرير أهذا سرير أهذا سرير لا هذا كرسي لا هذا كرسي لا هذا كرسي لا هذا كرسي أهذا مفتاح أهذا مفتاح أهذا مفتاح أهذا مفتاح لا لا يا إيه، إخوان sekali لا لا هذا قلم هذا قلم لا هذا قلم لا هذا قلم ما هذا ما هذا ما هذا ما هذا هذا نجم هذا نجم هذا نجم هذا نجم طيب طيب بارك الله فيكم يا اخوان آه، انا minta آه، أنتم أخي استمع ثم كرر dengarkan lalu ikuti ما هذا ما هذا هذا بيت هذا بيت هذا بيت هذا بيت ما معنى بيت apa apa arti بيت rumah طيب أهذا بيت هذا بيت antum terjemahkan أهذا بيت apakah ini rumah. Ahsanta. Naam hadza baitun. Naam hadza baitun. Nah, terjemahkan? Ya, ini rumah. Masya Allah, Masya Allah. Ma hadza? Ma hadza? Ma hadza? Ma hadza? Hadza qamisun. Hada qamisun. Ma ma'na qamisun ya akhi? Apa arti qamisun? Baju. Baik. Meja. Ahadha sarirun? Ahada sarirun. Ma mana sarir ya akhi? Apa arti sarir? Kasur atau ranjang. Baik. La hada kursiyun. La hada kursiyun. Baik. Antum jemakan la. Tidak. Ini kursi. Ah, santa. Ahada miftahun. Ahada miftahun. Ah, Terjem. Apakah ini kunci? Baik. La hadha qalamun. La hadha qalamun. Baik. Nah, terjem? Tidak, ini pena. Masya Allah. Ma hadha? Ma hadha? Terjem? Apa ini? Hada najmun. Hada najmun. Masya Allah. Terjem? Ini bintang. Masya Allah. Taib. Alhamdulillah. Taib. Fadal anta ya akhil karim. Ma hada? ما هذا ما هذا ما هذا هذا بيت هذا بيت أهذا بيت أهذا بيت نعم هذا بيت نعم هذا بيت ما هذا ما هذا هذا قميص هذا قميص أهذا سرير أهذا سرير لا هذا كرسي لا هذا كرسي أهذا مفتاح أهذا مفتاح لا هذا قلم لا هذا قلم طيب ما هذا ما هذا هذا نجم هذا نجم طيب هل فهمتم يا إخوان أنتم فهم إن شاء الله معنى معنى طيب sekali lagi bagi para pendengar roja bagi nanti uh, jika ada waktu untuk bertanya maka uh, tidak e, perlu malu untuk bertanya makna kalimat yang belum dipahami. Baik. Baik. Bagi para pendengar juga yang ingin mengikuti pada fasal yang kedua ini ya kita telah masuki fasal yang kedua dari pembahasan mahada bisa menghubungi di 8236543 untuk praktek dan kita akan terima beberapa penelpon saja. Ya? Baik. Baik. Assalamualaikum. Salam. Iya, dari mana ini? Uh, ini dari uh, Ibu Uswatun, oh, Umu Yusuf. Yusuf. Sudah terima bukunya Bu ya? Ah, belum. Oh ya, taib. Silakan aja, Bu. Taib. Bisa, bisa. Ibu, tidak masalah belum punya buku. Ibu istami'i, dengarkan, summa karriri, kemudian ikuti. Nah. Siap, Bu? Ma hadha. Ma hadha. Ma hadha. Ma hadha. Hadha baitun. Hadha baitun. Hadha baitun. Hadha baitun. Ma makna baitun tadi, Bu? Uh, rumah. sant, Masya Allah. Ahadha baitun. أهذا بيت أهذا بيت أهذا بيت نعم نعم هذا بيت هذا بيت نعم هذا بيت نعم هذا بيت طيب ما ما معنى أهذا بيت أم يوسف أبرتي آه. أهذا بيت Apakah ini rumah? Masya Allah. Naam, hadha baitun. Naam, hadha baitun. Mamanahu, bagaimana artinya? Iya, Uh, ini rumah. Masya Allah. Tapi kita lanjutkan. Mahada. Mahada. Hada komisun. Hada komisun. Hmm, Mamana komisun? Apa arti uh, ah, komisun? Baju. Baik, Masya Allah. Ahada sarirun. Ahada sarirun. Terjemahkan Ummu Yusuf. Uh, apakah ini tempat tidur? Masya Allah. La hada kursiyun. La hada kursiyun. Hmm. Hmm. Tarjim fadliki. Eh, bukan, ini kursi. Masya Allah. Ahada miftahun. Ahada miftahun. Hmm, terjem. Uh, Terjemahkan. Apakah ini kunci? Masya Allah. La hada kolamun. La hada kolamun. Hmm. Bukan, ini pulpen. Taib. La artinya kalau bukan bukan juga berarti tidak. Taib. Hasan. Uh, eh, tidak. Ma hada. Ma hada. Hada najmun. Hada najmun. Hmm, ma najmun bu. Najmun apa ya? Najmun? Ada surat namanya An-Najm, surat An-Najm. Uh, ah, bintang ya? artinya bintang. Oh, bintang. Iya, bintang gitu. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Terima kasih, Pak. Om. Hmm. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi para pendengar yang lain di belakang Umu Yusuf, silahkan di 8236543. Kita masuk ke dalam pasal yang kedua. Mahada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari mana? Eh, uh, Suci dari Pondok Melati. Silahkan. Saya silakan. Ibu punya buku? Uh, saya catat aja. Saya masya Allah, tidak masalah. Istami'i thumma kariri. Dengarkan kemudian ikuti. Ma hadha. Ma hadha. Ma hadha. Ma hadha. Hadha baitun. Hadha baitun. Ahadha baitun. Ahadha baitun. Naam, hada baitun. Naam, hada baitun. Masya Allah. Ma hadha. Ma hadha. Hada komisun. Hada komisun. Baik. Ibu eh, paham tadi Bu yang kita baca? Paham maknanya? Insyaallah. Baik, nanti setelah kita baca eh, Ibu tanyakan mana yang belum paham. Ahada sarirun? Ahada sarirun? La hada kursiyun. La hada kursiyun. Baik. Ma mana sarirun? Apa arti sarir? Ranjang. Sanjang, baik. Ahada miftahun? Mama eh, Ma mana miftah? Apa arti miftah? Kunci. Kunci. La hadza qalamun. La hadza qalamun. Hmm, diterjemahkan Umu? La hadza qalamun. Tidak, ini kunci. Hadza qalamun. La hadza qalamun. Eh, kolam kolam. Uh, eh, kolam. Uh, uh, ah. kolam ah, mana kolam? Apa arti kolam? Pena, pena atau pulpen. Masya Allah. Barakallahu. Ma hada. Ma hada. ما هذا ما هذا هذا نجم هذا آه. نجم. ما معنى نجم apa arti najmun bintang bintang masyaallah barakallahu fiik Ya, cukup. Baik, cukup, ya, Umi. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, mungkin kita terima kembali satu penelpon di belakang uh, eh, Musuci ya di Bekasi di 8236543 dan bagi para pendengar yang mungkin telah memiliki kitabnya, silahkan. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. warahmatullahi Dari mana? Ibu Ida Pondok Gede. Iya, silakan. Saya belum punya bukunya. Tidak masalah, Bu. Tidak masalah, tidak masalah. Baik. Uh, eh, istami'i summa karidi. Dengarkan oleh ikuti Bu ya. Ma hadza? Ma hadza? Ma hadza? Ma hadza? Apa arti ma hadza, Bu? Apakah ini? A apa ini? Apa ini? Nah, karena apakah nanti kita bahas di pelajaran selanjutnya. Oh, apa iya. ini, Taib? Apa ini? Hadza baitun. Hadza hmm, baitun. Hmm, terjemahkan Bu, hadza baitun. ini pintu baitun ini rumah masya Allah barakallahu fikum ahadha baitun ahadha baitun hmm, terjemahkan ibu ahadha baitun apakah ini rumah masya Allah naam hadha baitun naam hadha baitun ma mana naam ya masya ini Allah. rumah masya Allah mumtaz ma hadha ما هذا؟ هذا قميص هذا قميص ما معنى قميص؟ Ini kemeja. Kemeja, masya Allah. Ahada sarirun. Ahada sarirun. La hada kursiyun. La hada kursiyun. Mama mana sarir? Sarir ini kasur. Taib, masya Allah. Ahada miftahun. Ahada miftahun. Terjemahkan ibu. Ahada miftahun. Apakah ini kunci? Masya Allah. La hada kalamun? La hada kalamun. Terjemahkan. Tidak, ini pun ya? Masya Allah, sant. Ma hadha. Ma hadha. Nah, terjemahkan. Apa ini? Hadha najmun. Hadha najmun. Masya Allah, barakallahu fiki. Ya, alhamdulillah, cukup. Ini bintang. Masya Allah, jamil. Alhamdulillah. Cukup, Umi. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kembali, Ustaz. Baik, kita lanjutkan ya. lagi. Lagi pada pendengar yang atau satu penelpon lagi, Ustaz. Ya? Silakan, tepat. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa nih akhi di mana? Dari Andi Cibitung. Di Cibitung dengan siapa? Andi. Andi, ya, silakan. Baik, antum punya bukunya Andi? Belum, Ustaz. Belum, tapi labas. Insyaallah mudah bisa segera mendapatkan bukunya. Baik, istami' sama karir. Antum dengarkan kemudian ikuti. Ma hadza? Ma hadza. Hmm, antum terjemahkan apa arti ma hadza? Apa ini? Masya Allah, Jadi, Ma hadza? Ma hadza? Hadza baitun. هذا بيت هذا بيت هذا بيت أهذا بيت أهذا بيت نعم هذا بيت نعم هذا بيت نعم هذا بيت نعم هذا بيت طيب ما هذا ما هذا هذا قميص هذا قميص صن صن قميص صا قميص ما شاء الله أهذا سرير أهذا سرير؟ لا هذا كرسي لا هذا كرسي. Eh, Ahli antum paham antum apa yang antum baca? Insyaallah. Insyaallah. Kalau kalau ada yang eh, belum paham segera tanyakan. Ahada miftahun? أهذا مفتاح؟ Ma mana miftah, Andi? Apa ini kunci? Masya Allah. Jayid. La hada qalamun. لا هذا قلم. Jayid. Ma hada? ما هذا؟ Hada najmun. Hada hmm, najmun. Hmm. Mana najmun ahandi? Apa arti najmun? Bintang. Masya Allah. Barakallahu fikum. Cukup? Baik. Eh, Baik. Syukran. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kita membaca dua halaman, halaman 4 dan 5 dan alhamdulillah Masya Allah kalau kita lihat di sini banyak e, eh, mufrodat yang kita dapatkan. Kita akan masuk ke tamrin, latihan. Dan anak minta eh ikut serta antum aktif baik ikhwan di studio maupun para pendengar roja dibuka sebanyak-banyaknya penelpon untuk mengikuti bagian sesi pelatihan ini tamrin latihan satu tamrin uh, eh, al awal latihan yang pertama bagi antum yang punya bukunya ini eh, insya Allah agak memudahkan tapi yang tidak punya anak beri kunci jawabannya dengan bahasa Indonesia misalnya mahada antum lihat apa ininya akhi apa gambarnya kunci kunci ma hadza apa jawabannya ma hadza hadza hadza miftahun sekali lagi anda minta ikhwan di studio dan juga para pendengar untuk uh, bersama-sama kita berkonsentrasi sekali lagi kita ulang ma hadza apa jawabannya ikhwan hadza hadza miftahun hadza miftahun baik nomor dua kedua ma hadza Hada kitabun. Baik. Hada kitabun. Yang ketiga, ma hada? Hada qalamun. Hada qalamun. Antum lihat gambarnya pena. Ma hada pintu. Hada babun. Baik. Ma hada rumah. Hada baitun. Masya Allah. Ma hada kursi. Hada kursi. Baik. Sekali lagi, ikhwan, secara jamaah semuanya. Anak minta jawabannya dengan serempak. Ma hada. Hada miftah. Baik, kunci. Ma hada, buku. Hada kitabun. Baik. Ma hada, pulpen. Hada qalamun. Ah, sekali lagi, Anda dengar ada kalimat yang agak janggal. Hada qalamun. Hada qalamun. Baik, Anda dengar tadi kolamun. Nah, ini ini perlu diperbaiki, lamnya tidak panjang. Sekali lagi Anda minta tidak masalah, tidak masalah. Baru belajar ini satu hal yang masya Allah yang biasa terjadi, tidak jadi penghalang. Kolamun lamnya pendek. Sekali lagi anak tegaskan panjang pendek dalam bahasa Arab memiliki konsekuensi yang sangat besar. Nomor empat, rekam arba. Mahada pintu. Hada babun. Taib. Nomor lima, mahada rumah. Hada baitun. Baik. Mahada kursi. Hada kursi. Baik, masya Allah. Anak minta satu orang, eh, anta Pak Ansarin. Baik, rekam wahid. Siapa Pak Ansarin? Halaman halaman 6. afan bagi antum yang punya buku halaman 5. Baik. mahada mahaja Anda minta jawabannya saja. mahada Haja miftahun. Masya Allah. mahada Buku. Haja kitabun. Masya Allah. mahada Pena. Haja kolamun. Sekali lagi Pak. Hada? Haja kolamun. Kolamun. Haja kolamun. Masya Allah. Ma hadza pintu. Hadza baitun. Nah, ma hadza pintu. Hadza Hadza babun. Masya Allah, mumtaz. Ma hadza rumah. Hadza baitun. Masya Allah. Ma hadza kursi. Hadza kursiyun. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Anta ya akhi? Sambil menunggu para penelpon antum. Ya saya oh, tafadhal silakan. Iya, bagi para pendengar silakan di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa? Di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini di mana? Dari Umi Siti. Oh, di mana Umi? Di Bekasi. Iya, mau coba iya. ya Umi ya? Iya. Silakan. Ada bukunya Umi Siti? Enggak, enggak ada. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ana eh, anak akan eh, eh, berikan pertanyaan Ya. Anti jawab. Jawabannya anak kasih kunci tadi yang berbahasa Indonesia. Ya. Mahada kunci. Hada mitahun. Masya Allah mumtaz. Mahada buku. Hada kitabun. Masya Allah. Mahada pena. Hada kolamun. Masya Allah. Mahada pintu. Hada babun. Jait. Mahada rumah. Hada baitun. Masya Allah. Mahada kursi. Hada Jahit, Masya Allah. santi Masya Allah. Jahit, cukup? Cukup ya, Mia? Ya? ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, bagi para pendengar di belakang Umus Siti, silahkan bagi antum yang ingin mencoba mempraktekkan dan menjawab soal dan tamrin yang akan disampaikan oleh Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa ini? Dengan Pak Tresno di Cibarusa. Ya, silakan Pak. Baik, Pak Tresno punya bukunya Pak? Ada. Baik, alhamdulillah. Baik. Ya. Uh, Anda tidak akan berikan jawaban kunci Pak ya. Kita urut dengan soal yang ada di sini Pak ya. Iya, iya. Taib. Ma hada nomor satu. Hada miftahun. Taib. Ma mana miftah? Kunci. Ah, taib. Isna nomor dua. Ma hada. Hada kitabun. Ma mana kitabun? Apa arti kitabun? Buku. Taib. Ahsan. Ma hada? Hada kolamun. Masya Allah. Arba'ah nomor empat. Ma hada? Hada babun. Ma mana babun? Pintu. Pintu. Khamsa, ma hadha? Hadha baitun. Masya. Ma mana baitun? Hadha uh, rumah. Rumah. Jayid. Ma hadha? Hadha kursiyun. Jayid. Barakallahu fikum. Hasan. Cukup? Ayo. Cukup, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan di belakang Pak Trisno ya di Cibarusa antum bisa menghubungi kembali. Dan bagi antum yang telah menghubungi antum bisa menghubungi kembali ya. Silahkan di 8236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Dengan siapa? Umu Fajri. Masya Allah. Ya Umu Fajri. Sehat ya Umi ya? Ya Insya Allah. Alhamdulillah. Sudah punya bukunya Umi? Uh, ah, udah pulang. Alhamdulillah. Eh, Alhamdulillah. Taib. Taib Umu Fajri? Ya. Ana as'al wa anta tujib. Masya Allah. Mungkin pernah dengar kalimat ini. Taib. Saya tanya, ibu menjawab. Ya. Kalau punya bukunya saya tidak menyebutkan ini Pak ya. Ini Bu Afan uh, eh, kata ininya. Jawabannya Mahadah. Hazamistahun. Hadza Masya Allah. Cepat sekali. Ma hadza? Hadza kitabun. Masya Allah lancar sekali. Ma hadza? Hadza qalamun. Semangat sekali, Masya Allah. Ma hadza? Hadza babun. Masya Allah. Sudah udah, udah dihafal seperti ini ya. Ma hadza? Hadza baitun. Masya Allah. Ma hadza? Hadza kursiyun. Masya Allah. Barakallahu eh, fiik. Ustaz, ini anak saya juga pengen. Silakan, tafadhal, tafadhal, tafadhal. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Wahida? Apa Fajri ini? Fajri. Oh, Fajri, silakan. Silakan Fajri. Baik, Fajri siap? Siap. Ya. Ma hadza? Hadza miftahun. Masya Allah. Ma hadza? Hadza kitabun. Ahsanta. Ma hadza? Hadza qalamun. Jayid. Bagus. Ma hadza? Hadza babun. Bab. Ma mana babun Fajri? Apa ti babun? Pintu. Pintu, Masya Allah. Ma hadza? Ah, Adul Afwan. Terputus sepertinya. Ya, Masya Allah. Labas, maaf ya, Mishkan. Enggak apa-apa. Tidak apa. Wartel ya. <laughs> Subhanallah. Sampai lari ke wartel untuk ini, Masya Allah. Silakan, Ogi. Fadal. Jadi dan Umi. Silakan. Ya, kita tunggu kembali di 8236543. Dan kita angkat satu tadi yang masuk. Assalamualaikum. Ibu Dewi yang tadi. Ibu Dewi yang tadi ya, silakan. Silakan, Ibu Dewi. Ya. Saya Bu Dewi tidak punya bukunya ya? enggak. Tidak apa-apa, iya, tidak apa-apa. Iya, tidak apa, Bu. Tidak apa-apa. Baik, saya berikan jawaban nanti ya. ya. Mahada kunci. Miftahun. Hada ah, miftahun. Bagus. miftahun. Bagus. Mahada buku. Masya Allah hafal. Mahada pena. Kolamun. Hada kolamun. Mahada pintu. Hada babun. Hada babun. Mahada rumah. Masya Allah belum sempat jawabannya bu. <laughs> Saya belum sempat jawaban sudah dijawab. <laughs> Masya Allah semangat sekali. Kan dengerin Ya, masya Allah. Baik, baik. Mahada kursi. Ada kursi. Masya Allah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Hayakumullah. Iya, ada pertanyaan saya sebelum kita angkat kembali. Ustaz Afwan, uh, Ustaz apa artinya afwan dan jazakallah? Eh, afwan, afwan ini bisa digunakan untuk me memberikan jawaban dua. Yang pertama afwan artinya maaf. Yang kedua afwan bisa jawaban dari syukron. ada orang bilang syukron, syukron akhi. Terima kasih. Antum menjawab afwan. Lalu jazakallah, jazakallah, semoga Allah membalasmu. Nah ini saya mendapatkan uh, beberapa pemberitahuan dari beberapa dosen ketika kami sedang di kuliah syariah wa Kali, uh, mereka mengatakan jazakallah tidak cukup. Harus diiringi dengan kalimat khairan. Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Karena kalimat jazakallah masih mubham, masih maknanya belum jelas. Semoga Allah membalasmu. Membalas apa ini? Apa doa keburukan atau doa kebaikan? Maka ditambah jazakallahu khairan khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Dan Ini biasa di, di, di, diucapkan untuk mengucapkan terima kasih atau kepada orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Wallahu a'lam. Dan balasannya bisa apa, Ustaz? Uh, bisa kalau khairan juga atau hayyakumullah atau wa iyyak. Eh, maaf ya, muskilah. Tidak ada masalah, Ustaz. Ya, kita angkat saja satu penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Muhammad Iqbal dari Jatimulya. Jatimulya Bekasi. Jatimulya Bekasi. Iya. Ya. Pak Iqbal sudah punya bukunya, Pak? Belum, belum. Pak. Nanti mungkin di Bekasi kita koordinir insyaallah mudah-mudahan. Baik. Insyaallah, insyaallah. Taib, saya tanya Pak ya, Bapak siap? Iya. Jawabannya saya berikan dengan bahasa Indonesia. Mahada kunci. Haza miftahun. Masya Allah. Miftahun. Sekali lagi Pak. Mif Haza miftahun. Masya Allah. Mumtaz. Nomor dua. Mahada buku. Haza kitabun. Hada kitabun. Sekali lagi Pak Iqbal. Ada kitabun. Masya Allah, jahit. Bagus. Mahada, pena. Haza kolamun. Jahit, bagus. Mahada, pintu. Haza babun. Masya Allah, jahit. Mahada, rumah. Haza baitun. Taib. Yang terakhir, mahada, kursi. Haza kursiun. Masya Allah, barakallah fikum. Cukup Pak Iqbal, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saat kita akan akan kembali dari Baik, silakan. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Dengan siapa, Umi? Umuhani. Umuhani di mana? Di Bekasi. Baik. Silakan Umuhani. Umuhani punya buku? Belum. Tidak, eh, tidak apa-apa. Saya tanya, siap Umuhani? Insyaallah. Baik. Ma hadha? Kunci. Hadha miftahun. Miftahun. Miftahun. Jayid, ahsan, bagus. Ma hadha? Buku. Hadha baitun. Eh, ah. hadza kitabun. Hadha kitabun. Hada kitabun. Bagus, ahsan, jayid. Ma hada, pena. Hada kolamun. Taib. Ma hada, pintu. Hada babun. Masya Allah, bagus. Ma hada, rumah. Hada baitun. Taib. Mahada kursi. kursi. kursi. kursi. kursi. kursi. طيب barakallah. cukup Jazakallah Khair. Waalaikumsalam. Eh, sampai jam berapa kita ini kita lanjutkan ke latihan kedua, tamrin isnan. Latihan kedua. Halaman 6. Untuk yang punya bukunya halaman 6 tamrin isnan, maksudnya tamrin asani. Latihan kedua. Ini pertanyaannya agak lebih kompleks, jawabannya juga agak kompleks. Ahadha baitun. Anda beri contoh satu. Ahadha baitun. Ma mana ahadha baitun ikhwan? Ahadha baitun. Apa itu rumah Apakah ini rumah? Rumah. Antum lihat jawabannya sini gambarnya apa ini ikhwan? Masjid. Masjid. Maka jawabannya La, la hadha masjidun. La hadha masjidun. Taib. Alan istami' thumma kira. Minta antum semua dengarkan lalu ikuti sama-sama. Ahadha baitun. هذا بيت لا هذا مسجد La hada masjidun. Baik, sekarang jawaban kedua antum jawab. Ana tanya, ahadza miftahun? Ahadza. Langsung jawab. Ahadza miftahun? La hada qalamun. Masya Allah, jadi langsung jawab ya. Ahadza qamisun? Naam. Hada qamisun. Naam, hada qamisun. Masya Allah. Santum. Ahadza najmun? Naam. هذا نجم بارك الله فيكم ما شاء الله أنت يا أخي الكريم أنا tanya antum jawab langsung أهذا بيت لا هذا مسجد ما شاء الله بارك الله فيك أهذا مفتاح لا هذا قلم ما شاء الله بارك الله فيك أهذا قميص نعم هذا قميص نعم هذا قميص Ahada najmun? Naam, hada najmun. Hada najmun, Masya Allah. Barakallahu ikum. Baik. Kita sekali lagi buka untuk para pendengar bagi yang ingin ikut. Antum yang kirim. Ahada baitun? Ahada baitun? La, haja masjidun. Taib. Ahada miftahun? La, haja kolamun. Taib. Ahada qamisun? Naam, Haja komisun. Hada, sekali lagi. Haja komisun. Baik, ahsant. Ahada najmun? Naam. Haja najmun. Baik, barakallahu fikum. Baik. Ya, kita telah baik terputus ya bagi para pendengar yang ingin mencoba mempraktekkan untuk bisa menghubungi di 8236543 untuk tamrin yang kedua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi dengan siapa di mana? Fauzan. Fauzan. Fauzan. Sehat Fauzan? Iya, mau eh, coba ya. Mau Silahkan. coba. Saya Fozan punya bukunya Fozan Enggak. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nah, Bapak akan bacakan terus Bapak berikan kunci jawabannya dan bahasa Indonesia. Kamu siap ya? Ahadza baitun masjid. Mahadza. Mahadza. <laughs> Sekali lagi Fauzan. Yang maha saja. Oh, yang maha saja. Baik, tidak masalah, tidak masalah. Eh, milih Fauzannya tidak apa-apa. Baik, uh, eh, <coughs> siap. Fauzan yang maha Siap. Mahada, kunci. Hada miftahun. Mumtaz, Masya Allah. Mahada, buku. Hada kitabun. Baik. Mahada, pena. Hada, hada. Pena. Kolamun. Mumtaz. Mahada, pintu. Babun. Haza babun. Masya Allah. Jayid. Bagus. Ma haza Rumah. Haza baitun. Masya Allah. Ma haza Kursi. Haza kursiun Masya Allah. Bagus. Ah, Fuzan Cukup ya Fuzan Ya. Jazakallah khair. Ya silakan di belakang Fauzan bagi antum para pendengar yang mungkin memiliki semangat seperti Fauzan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Dengan siapa di mana? Ahmad Iqtisari. Di Kalisari. Iya. Iya, silakan. Selain. Pak Ahmad punya bukunya, Pak? Punya. Punya. Taib. Uh, eh, tidak milih Pak ya, saya milih ya. Aha, tapi itu. <laughs> Baik, uh, anak tanya antum langsung jawab Pak. Iya. Ahadha baitun? La, hadza masjidun. Aha, Ahadha miftahun? La, hadza qalamun. Masya Allah. Ahadha qamisun? Naam, hadza qamisun. Mumtaz. Ahada najmun? Naam, hada najmun. Hada najm. Masya Allah. Barakallah fiqh. Cukup ya? Kran. Ya, Silahkan di belakang Pak Ahmad yang dari tadi bagi para pendengar yang lain. Kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Umi? Dengan Ibu Anissa di Bekasi. Ya, Ibu Anissa. Baik, Ibu Anissa ada punya Bu? Insya Allah ada. RT, Alhamdulillah. Saya tanya siap Bu ya? Iya. Ya. Istami' uh, thumma ajib. Dengarkan lalu iku, lalu jawab. Ahadha baitun? Hadha masjidun. uh, ada yang kurang sepertinya, Bu. Oh, ada yang oh, kurang. La, hadha iya. masjidun. Masya Allah, bah, bagus, Masya Allah. Ahadha miftahun? La, hadha qalamun. Masya Allah, baik. Bagus. Ahadha qamisun? Naam, hadha qamisun. Masya Allah, jamil. Ahadha najmun? نعم هذا نجم ما شاء الله بارك الله فيك ما شاء الله Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita angkat biasa ada pertanyaan dari pesan singkat dari pendengar di rumah yang iya Pak Wahid ya, iya. di Pulau Pulau Jai Bagaimana agar pelajaran bahasa Arab ini bisa diaplikasikan sehari-hari karena salah satu kendalanya lingkungan sekitar kayaknya kurang mendukung untuk praktek. Ya, baik ini memang satu hal yang uh, jadi muskilah bagi kita yang ingin memperlancar bahasa Arab memang di antara hal yang bisa me, salah satu menjadi eh, apa pendukung daripada pembelajaran bahasa Arab memang lingkungan harus kondusif. Di antara uh, maksud daripada kondusif di sini artinya antum ada teman atau uh, ada yang bisa diajak antum berbicara atau bisa antum latihan-latihan tiap hari. Kalau antum memang tidak ada maka tidak masalah. Mudah-mudahan ini bisa jadi apa namanya uh, tambahan pahala buat antum. Semakin kesulitan yang antum hadapi, insya Allah makin banyak pahala yang antum hadapi, insya Allah. Dan uh, usahakan cari teman yang dekat dengan antum yang bisa antum apa namanya saling meroja, saling mengulang-ulang kembali pelajaran. Juga kalau ada hal yang perlu tanyakan maka segera ditanyakan. Allah wala. mungkin ada yang mengingatkan kembali, saat apa arti mumtaz, jayid dan zainal? Oh iya, masya Allah, iya, iya, interlewat, maaf, Afan. Jayid itu artinya bagus kalau naik lagi ke atas di atas itu jayid jiddan bagus sekali uh, kalau jayid mungkin ya 7 6 7 kalau jayid jiddan 8 atau 9 lalu kalau mumtaz itu artinya 10 9 atau 10 mumtaz nah, itu sebagai dorongan buat antum ya, kita angkat kembali ya assalamualaikum Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana, Umi? Ibu Herwana di Bekasi. Di Bekasi lagi ya, Masya Allah. Baik. Baik. Eh, Ibu Herwana punya buku, Bu? Enggak. Tidak masalah, tidak masalah. Saya tanya yang bagian ini Bu yang kompleks Bu ya. Ahadza baitun siap Bu? Ya. Baik. Ahadza baitun masjid. La, Hasa masjidun. Mumtaz. Ahadza miftahun pulpen. La, Hasa kolamun. Mumtaz. Ahadza qamisun baju. Naam, hasa qamisun. Mumtaz. Ahadza najmun bintang. Naam, hasa لازم ما شاء الله ممتاز طيب بارك الله فيك طيب حياكم الله jazakallahu خير Ya, silakan bagi para pendengar yang ingin mencoba dan praktekkan di 8236543 itu bisa menghubungi kembali. Tamrin yang ke uh, dua, dua, tamrin ya. latihan kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, dengan siapa di mana? Uh, dengan Umi Honsa. Di mana Umi? Di Cikarang. Cikarang. Sudah terima kitabnya Umi? Ya. Sudah memiliki kitabnya? Uh, belum. Oh, belum. Tidak ya. masalah. Baik, Mama Khansa siap? Insyaallah. Baik. Ahadha baitun masjid. La, hadha masjidun. Jayid. Muntas. Ahadha miftahun pena. La, hadha kolamun. Masya Allah. Barakallah. Ahadha qamisun baju. Naam. Hadha qamisun. Masya Allah. Ahadha najmun bintang. Naam. Hadza najm. Masyaallah barakallahu fiikum. Tapi per, uh, eh, nah. Uh, eh, afan uh, eh, belajar kalau apa? Ngajarinnya jangan cepet-cepet. Oh, jangan cepet-cepet. Uh, baik, jadi baik. Kadang-kadang saya Oh iya. Gitu. Baik, terima kasih. iya, apa nih Ustaz ya? Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. <clears throat> Tayyib sebelah kami Khonsa silahkan masih kita terima untuk menjawab pertanyaan tamrin yang kedua di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Afwan, uh, suara radionya dikecilkan sedikit ya, atau agak jauh, tidak feedback. Oh iya. Iya. Dengan siapa di mana? Dari Umi Siti Bekasi. Umi Siti di Bekasi. Iya. Iya, silakan. Taib. Umi Siti punya buku, Bu? Tidak. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Taib. Tapi saya tanya tanya pertanyaan acak, Bu ya. Tidak masalah? Iya. Baik. Ah. Mahada pena. Mahada. Hada, masya Allah. Ma hadha kunci. Hadha miftahun. Masya Allah. Barakallah fikum. Ahadha komisun baju. Naam. Hadha komisun. Masya Allah. Terakhir. Masya Allah. Ahadha baitun masjid. La hadha masjid. Masya Allah. Barakallah fikum. Alhamdulillah. Baik. Eh, cukup Umi ya? Ya. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Jazakallahu Umu Siti di Bekasi, silahkan kita akan terima kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Umi di mana? Dengan Umi Akmal di Depok. Iya. Umi Akmal. ikutan nih Pak. Silakan, Ibu. silakan. Umi Akmal punya bukunya Bu? Belum punya. Belum punya. Tidak masalah kalau saya berikan pertanyaan acak Bu ya. Soal Insya acak. Tidak baik. Kita coba. Mahada pintu. Hada babun. Masya Allah. Jayid. Mahada masjid. Hada masjidun. Masya Allah. Ma hada uh, meja. Hada maktabun. Hada maktabun. Ma hada ranjang. Ranjang belum kasur. Oh, kasur. Hada sarir. Hada sarir. Tayyib. Pertanyaan terakhir, Ahada najmun bintang. Naam, hada najmu. Masya Allah, barakallah fikum. Cukup? Cukup ya. Makasih Pak Ustaz. Ya. Ana mau nanya, ya. istami tadi Pak Ustaz bilang istami. Istami, dengarkan. Dengarkan, dengarkan summa karir, kemudian Sum, ikuti. Summa karir. Karir, iya. Karir kaf. Kaf, ro, lalu ro lagi. Ro lagi pakai ya enggak? Tidak. Uh, kalau pakai ya itu kalau untuk untuk untuk untuk perempuan, tapi tidak masalah ini kita bahas ke depan okay. insyaallah. Summa karir. Summa karir, pendek Bu. Karir. Iya. Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum kita masuk. Baik, kita masuk ke latihan tiga tamrin salis. Kita akan mencoba men menyelesaikan malam ini satu adars. Pelajaran yang pertama ini tamrin salis. Latihan ketiga. Iqra waktub. Iqra waktub. Jadi ini iqra artinya baca. Waktub tulis. Iqra bacalah. Waktub tulislah. Jadi antum nanti yang punya buku di rumah, antum bisa ikut, antum baca, lalu antum tulis. Walaupun PR-nya mungkin tidak <laughs> tidak bisa kita cek dari dari sini, yeah. tapi ini insya Allah manfaatnya besar buat antum. Kalau antum melaksanakan maka ini besar. Ikra waktu, Bacalah dan tulislah. Istimewa jiran, dengarkan baik-baik. Istimewa jiran, dengarkan baik-baik. Hada maktabun. hada maktabun. hada masjidun. هذا قلم هذا سرير ما هذا ما هذا هذا كرسي هذا كرسي أهذا بيت أهذا بيت لا هذا مسجد لا هذا مسجد ما هذا ما هذا هذا مفتاح طيب أنتم yang di studio استمع ثم كرر dengarkan lalu ikuti sama-sama هذا مكتب هذا مكتب ما معنى مكتب ميجا طيب هذا مسجد هذا مسجد هذا قلم هذا قلم ما معنى قلم بنا. pena هذا سرير هذا سرير kasur طيب ما هذا ما هذا هذا كرسي هذا كرسي أهذا بيت أهذا بيت ما معنى بيت يا إخوان رمى رمى لا هذا مسجد لا هذا مسجد ترجم ترجمahkan tidak, tidak. Ini masjid. Ini masjid. Ma hadha? هذا hadha? Hadha miftahun. هذا مفتاح طيب بارك الله فيكم طيب أنت أنا من ده membaca uh, فضل الأخ أخي الكريم دري دري دري هذا مكتب هذا مكتب هذا مكتب طيب هذا مسجد هذا قلم هذا سرير طيب ما هذا هذا Hada kursiyun. Hada kursiyun. Hada kursiyun. Baik. Ahada baitun. Sekali lagi. Ahada baitun. Ahada baitun. La. Hada masjidun. Baik. Ma hada. Hada miftahun. Hada sekali lagi. Hada miftahun. Apa yang salah? Taib, antum baca taknya tadi pendek sekali lagi. Hada. Hada miftahun. Masya Allah. Antum lihat di sini ya bagi antum yang punya buku. Antum lihat tulisannya tidak ada rokat. Tidak ada. Tapi alhamdulillah antum bisa bisa baca insya Allah. Sama seperti antum melihat tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Walau antum bisa baca itu Bismillahirrahmanirrahim karena memang sering dilihat, sering dilihat. Nah, hatta tidak ada harakatnya antum tidak akan salah baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga begitu. Selama semakin antum sering melihat kalimatnya, Bahkan ditambah lagi kalau antum menulisnya, masya Allah ada manfaat ganda yang antum dapatkan, antum bisa menulis dan bisa membaca dengan benar. Iya. Baik. Antahi. Pak Nusalim? Fadal, ikra, baca. Haja maktabah. Naim, sekali lagi. Haja maktabun. Masya Allah, taib. Haja masjidun. Taib. Haja kolamun. Taib. Haja sarirun. Ma haja. Haza kursiyun. Baik. Teruskan. Ahaza baitun. Ahaza baitun. Ahaza baitun. Taib. La haja masjidun. Ma haza haja miftahun. Haza miftahun. Taib. Uh, eh, bagi antum yang ingin misalnya. kita terima jawaban. Taib, tafadhal. Assalamualaikum. Halo. Ya, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, dengan siapa di mana? Umu Fitri. Oh, Umu Fitri lagi ya? Iya. Baik, silakan. Taib Umu Fitri, siap? Ya. Ada bukunya, Bu? Insyaallah ada. Taib, silakan dibaca. Hadza maktabun. Taib, terjemahkan dulu. Ini meja. Taib, teruskan. Tafadhol. Hadza masjidun. Masya Allah, jahit. Ini masjid. Taib. Hadza kolam. Nah. Ini pena. Ini pena. Taib. Hadza sarirun. Jahit. Ini ranjang. Ini ranjang. Ma hada. Apa ini? Apa ini? Hada kursiyun. Ini kursi. Mumtaz. Hada baitun. Apakah ini rumah? Jayid. La hada masjidun. Ta, Masya Allah. Tidak. Ini. Ma hada. Apa ini? هذا مفتاح طيب barakallahu الله فيكم ما شاء الله ما شاء Jamil, cakap. Eh, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Fitri bagi para pendengar yang ingin mencoba dan mempraktekkan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik terputus. Ya silakan bagi para pendengar yang mungkin telah memiliki kitabnya atau bagi antum yang belum, yang antum bisa ikut bergabung untuk Ya, kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Ibu Anissa. Bu Anissa. kasih tadi. Oh iya, Iya. Ibu Anissa sudah punya bukunya tadi, Bu? Ada. Ustaz. Ada. Silakan dibaca, Bu. Oh, iya. Hada maktabun. Baik. Terjemahkan dulu, Bu. Ini meja. Ini meja. Hada masjidun. Ini masjid. Baik. Hada kolamun. Baik. Ini pena. Jayid. Hada sarirun. Ini kasur. Jayid. Mahara, apakah ini? Hada, apa ini, Bu? Sekali lagi, Bu. Apa oh, ini? Apa ini? Hada kursiun, Ini kursi. Jaid. Iya, iya. Hada baitun. Apakah ini rumah? La. Hada masjidun. Tidak, ini masjid. Baik. Mahada, Apa apakah ini? Apa ini? Oh, apa ini? Baik. هذا مفتاح ini kunci. جيد ما شاء Ya, kita akan kembali bagi para pendengar yang menghubungi di 8236543 atau antum yang ingin bertanya melalui pesan singkat. Silahkan. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa, Pak? Wawan di Depok, Pak. Apa ah, Wawan di Depok. Silakan, Pak. Silakan, Pak Wawan. Pak Wawan punya bukunya, Pak? Ada, Pak. Silakan, Pak, dibaca. Ada kitabun. Uh, yang mana itu Pak? Hada maktabun. Hada maktabun. Baik. Terjemahkan dulu Pak Awan. Ini uh, meja. Masya Allah. Ya. Terus? Hada masjidun. Ini masjid. Jai. Betul. Hada kolamun. Ya. Ini pena. Jai. Hada sarirun. Ini uh, kasur. Mumtaz. Mahada apa ini? Ya. Hada kursiyun. Jai. Ini kursi. Jai ahada baitun apakah uh, ini rumah Taib. la hada masjidun Taib. tidak ini masjid Taib. ma hada apa ini hada miftahun miftahun ini kunci sekali lagi bawaan miftahun Mif, hada miftahun Taib. Pak Taib. usul ini Pak ya silakan Pak kalau uh, misalnya acara ini direkam gimana Pak? Jadi mungkin kalau hmm. kita pas ketinggalan satu uh, Jumat malam kita mungkin bisa request ke Roja atau yeah. ngambil rekaman di sana kan kita bisa belajar yeah. sendiri. Yeah. Soalnya kalau, kayaknya kalau kita ketinggalan sekali aja mungkin udah banyak yang hilang yeah. yang betul Pak Wan. Ya, betul iya. Pak. Iya, betul, ya. Ya, betul. Ya, alhamdulillah kajian ini ya, direkam ya, Pak. Ya, ya sama-sama. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh ya, bagi para pendengar. Insyaallah akan bisa mengikuti siaran ulang yang insyaallah akan kita putarkan ya pada waktu yang uh, nanti akan kita sampaikan pada akhir kajian. Baik, kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Hmm, Kita lanjutkan. Tapi sebelumnya sebenarnya ada pertanyaan. Ya, apa artinya masya Allah? Masya Allah. Masya Allah ini ungkapan yang sebelum kita bicara maknanya, ungkapan yang biasanya diungkapkan ketika melihat satu hal yang menakjubkan. Masya Allah. Artinya ya kagum, artinya eh, semangat yang kita lihat di para penelpon ini, para penaraja ini begitu semangat sekali mengikuti bacaan bahasa Arab sehingga muncullah kalimat Masya Allah dan Masya Allah. Terus. Baik, baik, cukup. Silakan. Baik, uh, kita masuk ke selanjutnya. Masih halaman yang sama, halaman 7. Man hadha. Masya Allah. Bertambah lagi sekarang. Kosa kata kita tadi ada ma. Lalu ada a. Ada hadha. Sekarang ditambah man hadha. Man artinya siapa. Man hadha siapa ini. Tadi kita baru saja ma hadha benda-benda. Sekarang man hadha. Siapa ini. Istami' jaydan. Dengarkan baik-baik. Unzur ilal kitab. Antum yang punya buku lihat bukunya. Wastami' jaydan dan dengarkan baik-baik. Man hadha? Man hadha? Hadha tabib. Hadha tabib. Tabib, antum bisa lihat gambarnya di sini. Dokter. Hadha tabib, ini dokter. Tabib, dokter. Man hadha? Man waladun. Hadha waladun. Antum lihat, Selat sini gambar anak kecil. Hadza waladun. Waladun artinya anak kecil. Man hadza? Man hadza? Siapa ini? Hadza talibun. Hadza talibun. Ini murid. Ini murid. Hadza talibun. Talibun artinya murid. Ahadza waladun? Ahadza waladun? Ahadza waladun? Apakah ini anak kecil? La Hada rajulun. La hada rajulun. Tidak, ini rajulun orang dewasa, orang besar, orang sudah de sudah dewasa. Kita lanjutkan. Ma hadza Antum lihat gambarnya, hada masjidun. Ma hada Hadza masjidun. Man hada, Man hada. Siapa ini? Hadza tajirun. Hadza tajirun. mana hadza tajirun? Tajirun artinya pedagang. Hada tajirun ini pedagang. Tajirun pedagang. Hada kalbun. Hada kalbun ini kalbun anjing. Hada kalbun ini anjing. Ahada kalbun ahada kalbun apakah ini anjing atau lihat gambarnya la Hada qittun La hadha kiptun. Ma makna kiptun? Apa makna kiptun? Antum lihat gambarnya? Kucing. <clears throat> Kita lanjutkan. Hadha himarun. Hadha himarun. Antum lihat himar, himarun ke keledai. Ahadha himarun? Ahadha himarun? Apakah ini keledai? La hadha hisanun. La hadha hisanun. Tidak, ini hisanun kuda. Anda lihat gambarnya kuda. Wama hadha. Wama hadha. Ada kalimat wa di situ. Wama hadha. Dan. Wa artinya dan. Wama hadha. Dan apa ini? Hadha jamalun. Hadha jamalun. Taib. Kita coba dulu. Kita baca sama-sama ikhwan. Istami' thumma karib. Kita baca sama-sama. Man hadha. Man hadha. Man hadha. Man hada? Hada tabibun. Hada tabibun. Hada tabibun. Hada tabibun. Ma makna tabibun? Apa arti tabibun? Dokter. Dokter. Man hada? Man hada? Hada waladun. Hada waladun. Taib. Ma makna waladun? Apa arti waladun? Anak kecil. Hada waladun ini anak kecil. Man hada? Man hada? Hada talibun. Hada talibun. Hada talibun. Hada talibun. Ma maana talibun ya ikhwan? Murid. Murid. Ahadha waladun? Ahadha waladun. Hmm. Apa ma maana ahadha waladun? Apakah ini anak kecil? Apakah La hadha rajulun. La hadha rajulun. Hmm. Ma maana rajulun? Orang dewasa. Orang dewasa. Ma hadha? Ma hadha. Hadha masjidun. Hadha masjidun. Man Hada. Man Hada. Hada tajirun. Hada tajirun. Hada kalbun. Hada kalbun. Mama na tajir tadi? Afwan. Pedagang. Hada tajirun pedagang. Hada kalbun. Mama na kalbun? Mama ma'ana kalbun? Apa arti kalbun? Anjing. Anjing. Ahada kalbun. Ahada kalbun. Hmm. Terjem ahada kalbun. Apakah ini anjing? Anjing. La hadza qittun. La hadza qittun. Ma makna qittun? Kucing. Kucing. Hadza himarun. Hadza himarun. Hmm, ma makna himar? Keledai. Keledai. Ahadza himarun? Ahadza himarun. Apakah ini keledai, eh, keledai apa kedelai ini? Keledai, apa? La hadza hisanun. لا هذا حصان Baik, hisan. Ma mana hisanun ya ikhwan? Kuda. Baik, baik, kuda. Wa ma hadha? وما هذا Hadha jamalun. هذا جمل Baik, kita lanjutkan halaman 9. Bagi ikhwan yang punya bukunya kita selesaikan halaman 9. Ma hadha? ما هذا Uh, istami awalan. Kita dengarkan dulu. Ana baca dulu. Ma hadha? Hadha dikun. Antum lihat dikun. Ini gambarnya Dikun ini ayam, ayam jantan. Hada dikun, dik. Ma hada, hada dikun. Man hada, hada mudarrisun. Hada mudarrisun. Ma mana mudarris? Guru, ustad, pengajar, mudarrisun. Guru. Hada mudarrisun, ini guru. Ahada qamisun? Ahada qamisun? Apakah ini baju? Antum lihat gambarnya? Ini gambar sapu tangan itu kan? La hadha mindilun. La hadha mindilun. Mindilun artinya? Sapu tangan. La hadha mindilun. Baik, الآن استمع ثم كرر أنتم إخوة baca استمع ثم كرر dengarkan lalu ikuti ما هذا ما هذا ما هذا ما هذا هذا ديك هذا ديك ما معنى ديك tadi Ayam. Ayam. Ayam, apa ini? Ayam jantan. Man hadha? Man hadha? Hadha mudarrisun. Hadha mudarrisun. Hadha mudarrisun. Hadha mudarrisun. Ma mana mudarris? Guru. Guru, taib. Ahadha qamisun? Ahadha qamisun? La hadha mindilun. La hadha mindilun. Ma mana mindilun ya ikhwan? Sapu tangan. Sapu tangan. Tapi ikhwan di sini ada beberapa yang perlu Anda ketahui. Di sini ada ma, mahada. hada. Ma diperuntukkan untuk bertanya, menanyakan benda. Tidak tepat kalau antum menanyakan orang dengan kalimat ma. mahada. apa ini? Maka jawabannya tentu benda. Hada baitun misalnya. Hada kitabun. Atau hada masjidun dan seterusnya. Adapun kalimat man, ini man untuk um, bertanya, menanyakan orang. Man, siapa? Man hada? Siapa ini? Nah, antum jawab. Hada Ahmad. Bisa. Hada pekerjaannya. Hada tabibun. Bisa. Hada. Ah, kalau antum, kawan antum jawab. Man hada? Hada jamalun. Betul tidak? Man hada? Siapa ini? Hada jamalun. Ini unta. Betul tidak jawabannya kalau begitu? Tentu tidak. Kalimat man hanya untuk manusia, tidak untuk e, binatang. Binatang kita pergunakan sama dengan kalimat e, bertanya dengan benda ma. Ma hadza hadza jamalun. Baik. E, terakhir ada tamrin ada latihan. Ikra waktub. ikra waktub. Bacalah dan tulislah. Ma hadza. Ma hadza? Hadza qalamun. Hada qalamun. Sekali lagi antum lihat di sini yang punya buku. Tidak ada harokatnya. Ini melatih antum agar uh, mengetahui bagaimana cara bacanya. Hada kalbun. Hada kalbun. Man hada? Man hada? Hada tabibun. Hada tabibun. Hada jamalun. Hada jamalun ahadha kalbun ahadha kalbun mana a ya kawan a di sini ada kalimat a ahadha kalbun a artinya apakah ahadha kalbun la hadha kittun ma mana kittun kucing kucing kalbun dari apa tadi mananya kalbun anjing anjing ahsantum ahadha dikun ahadha dikun dik ma mana dikun ayam jantan na'am Naam. Cukup naam. Ahadha hisanun? Ahadha hisanun? La hadha himarun. La hadha himarun. Hadha mindilun. Hadha mindilun. Ma mana mindilun ikhwan? Sebutan. Ahadha waladun? Ahadha waladun? Apakah ini anak kecil? Naam. Naam. Man hadha? Man hadha? Siapa ini? Hada rajulun. Hada rajulun. Ini orang dewasa, laki dewasa. Hada rajulun. Taib. Dibuka? Ya. Taib, silakan bagi yang berikan kesempatan bagi para pendengar yang ingin mencoba mempraktekkan antum bisa menghubungi di 8236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Dengan siapa Pak di mana? Uh, Agung Ramad Jati. Ya. Ramad Jati ya Pak ya? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya Pak Agung. Uh. Punya bukunya Pak Agung? Belum, Pak. Belum. Tep, saya bacakan gitu, Pak ya. Hmm. Kita mulai dari latihannya. Ya. Ma hada. Ma hada. kolamun Hada kolamun. Ma mana kolamun Pak Agung? Ini pulpen. Baik, ahsant. Hada kalbun. Hada kalbun. ma mana kalbun, Pak Agung? Kalb Kalbun. Oh, lupa, lupa. Lupa, kalbun. Kalbun. Satu binatang yang diharamkan untuk dimakan anjing. Anjing, ahsant, eh. masya Allah. Man hada? Man hada? Hmm. Hada tabibun. Hada tabibun. Hmm. mana tabibun, Pak Agung? Dokter. Dokter, masya Allah. Hada jamalun. Hada jamalun. Ah, Pak Agung, ah, salah tes Pak. Jamalun apa jamalun? Jamalun. Pendek apa panjang Pak? Jamalun atau jamalun? Pak Agung tadi mendengarkan tadi kan dari awal Pak? dengerin cuman uh, agak lupa. lupa. tidak apa-apa, tidak apa. Nanti insyaallah anak tanyakan ke yang lain. Hada jamalun. Hada jamalun. Jamal mana jamalun Pak Agung? Unta. Unta. Baik. Ahada kalbun? Ahada kalbun? Ahada kalbun? A. Ahada kalbun? Ahada kalbun? La. Hada kitun, La. Hada kitun. Baik. Ahada dikun? أهذا ديك ديك ديك طيب نعم نعم أهذا حصان أهذا حصان حصان صح حصان حصان لا هذا حمار لا هذا حمار طيب هذا منديل هذا منديل طيب ما معنى منديل باقوم منديل أه tangan. طيب أحسنت أهذا ولد أه، هذا ولد أهذا ولد أهذا ولد نعم أه، أنا كثير طيب نعم نعم من هذا من هذا هذا رجل هذا رجل طيب ما من الرجل فأقول orang dewasa. Baik, baik. Hayakumullah barakallahu Cukup cukup Pak Agung. Eh, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi di belakang Pak Agung di Keramat Jati silakan bagi antum yang ingin uh, mencoba mempraktekkan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Oh, Putri, oh. silakan Bu. Ya, masya Allah. Afan Umi sedikit dikecilkan monitornya, radio monitornya ya. Ya. ya. Umu Fitri ada bukunya Bu? Insya Allah ada. Baik, dibaca silakan Bu. Ikra oh. waktu bagian terakhir tadi. Ada. Baik. Apa ini? Baik. Ada kolam. Ya. Ini pen. Jayid. Ada kalbun. Ini anjing. Baik. Man ada? kali ini? Baik. Ada tabibun. Baik. Ini dokter. Jayid. Ada jamal. Ini unta. Baik. Ada kalbun. La, ada qist. Baik, terjemahkan dulu. Apa ini anjing? Apakah ini? Apakah ini anjing? Baik. Tidak, ini kucing. Baik. Ada dikun. Apa ini? Apakah? Apakah ini ayam jantan? Baik, baik. Nah. Ya. Ya, baik. Ada hisan. Apakah ini kuda? Baik. Nah, ada hinarun. Tidak, ini keledai. Baik. Ada mendil. Ada mendil. Mana mendil Pak Umu Fitri? Saputangan. Saputangan. Eh, ada baladun? Apa ini anak kecil? Apakah, Apakah ini anak kecil? Jayid. Nah. nah. Ya. Ya. Man hada? Siapakah ini? Iya. Hada rajulun. Ini orang dewasa. Mumtaz. Barakallahu fikum. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Masih kita berikan kesempatan bagi antum para pendengar yang ingin mencoba di 8236543. 6543 dan sebelumnya, ayo ah, ya, kita angkat terlebih dahulu Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dari Abu Muhammad. Di mana, Pak Abu? Di Depok. Oh iya. Pak Abu Muhammad ada punya bukunya, Bu? Bapak? Eh, Pak? Enggak punya. Enggak punya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Cuma minta tolong saya dibacakan bahasa iya. Indonesianya iya. aja Ustaz mau oh. kalau ngapalin lagi dulu pernah belajar dulu. Ah, merojah ya. Oh iya iya, saya bacakan bahasa Indonesianya, Bapak eh, terjemahkan pakai bahasa Arab. Begitu Pak? Ya insya Allah. Baik. Kita coba Pak ya. Ya. Apa ini? Mahaza. Baik. Ini pena. Haza kolam. Masya Allah. Ini anjing. Haza kalbun. Baik. Siapa ini? Man haza. Masya Allah. Ini dokter. Haza tobibun Uh, eh, sekali lagi Pak, haza. Haza tobibun Uh, eh, panjang pendeknya Pak Abu Muhammad. Haza Tabibun. Hadza tabibun. Baik. Ini unta. Hadza jamalun. Jamalun. Jamal apa jamalun eh, Abu Muhammad? Insyaallah jamalun. Jamal Pak ya. Baik. Apakah ini anjing? hadza qalbun. Ah, apakah ini anjing? Apakah ini? Uh, Mahaza kolbun. Uh, ah, uh, ah, ana perbaiki ahaza ah. kalbun. Uh, ahaza kolbun. Iya. Uh, uh, maaf Pak Muhammad bukan kolbun. Kolbun itu hati. Ini kalbun. Ka. Kal kalbun. Baik, masya Allah. Baik. Tidak, ini kucing. La haza kucing apa Ustaz? Kitun. Ya? Kitun. Kitun. Kitun. Qaf ta kitun. Baik. Uh, Sekali lagi Pak Muhammad, la haza La hadza kitbun. Baik, bagus. Apakah ini ayam jantan? Ahaza dikun. Nah, dikun. Ahaza dikun. Mumtaz. Ya. Naam. Naam, baik. Apakah ini kuda? Ahaza kuda <laughs> apa Ustaz? hisanun. Hisanun, hisanun. Hisanun. Hmm, ha, sad, alif, nun. Hisanun. Hisanun. Sekali lagi Pak, apakah ini kuda? Ahaza hisanun. Muntaz. Tidak, ini keledai. La, Haza himarun. Muntaz. Masya Allah. Ini sapu tangan. Haza... apa tadi sapu ah, tangan? Sapu tangan. Mindilun. Hadha mindilun. Mindilun min dilun. Muntaz. Apakah ini anak kecil? Ahaza waladun. Masya Allah, Muntaz. Ya. Naam. Baik. Siapa ini? Ah, man haza. Hmm, man haza, Masya Allah. Jawabannya, ini laki-laki dewasa. Haza rojulun. Haza, Masya Allah. Barakallah fikir. Muntaz. Syukran. Ya, Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taip, ada satu pertanyaan dari pesan singkat, Ustaz. Ya. Dari Putra Pohan di Depok. Ustaz disebutkan man artinya siapa. Iya. Namun mengapa Ustaz kalau bertanya siapa namamu bahasa Arabnya masmuk ah, kenapa mas... tidak <laughs> man ismuka? Iya, karena di sini yang ditanyakan ism namanya. Nama benda. Bukan hanya orangnya tapi namanya. Kalimat nama itu nama itu kata benda, bukan bukan bukan orang. Sehingga ma masmuk Begitu dalam bahasa Inggris, kita nggak belajar bahasa Inggris, tapi sebagai percontohan saja. Tidak kita, kita tidak, tidak mengatakan who is your name, tapi mengatakan what is your name. Iya. Ini satu hal yang biasa dalam bahasa. Jadi, yang ditanya bukan orangnya, tapi ditanya namanya. Maka menggunakan ma, mas muk siapa atau apa namamu. Taib, barakallah. Ahiyakumullah. Taib, Ustaz, karena waktu sudah. Taib, masya Allah. Cukupan. Taib. Kan? Insya Allah kita lanjutkan kembali saja. Ya. Taib, insya Allah. Bagi eh, para pendengar, kita mohon maaf bagi yang mungkin telah masuk dan tidak bisa mengikuti insyaallah akan kita lanjutkan kembali pada yang pekan yang akan datang. Baik insyaallah. Ada. pesan satu dan anak yang sudah anak sampaikan tadi di awal-awal uh, pembelajaran kita. Tolong di murajaah. Tolong anak minta kepada antum jika ingin mendapatkan hasil yang terlihat pertama murajaah, banyak-banyak murajaah, sering mengulang-ulang sering mengulang. Anak tidak minta satu dua jam antum duduk di depan buku tidak sepuluh menit dua puluh menit bahkan mungkin kurang dari itu antum insya Allah sudah sudah berusaha untuk muraja. Ini penting. Anak tidak ingin setiap kali kita ketemu baik melalui telepon maupun di studio antum seakan-akan bagikan tilmi itu menjadi setiap saat atau murid baru seakan-akan tidak pernah belajar bahasa Arab sebelumnya. Tidak, ini ini satu hal yang uh, tolong dijauhi dan uh, sering muraja Wallahu a'lam.